Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Setelah kita menyelesaikan mengenai bab at-ta'arud bainal adillah yaitu berseberangannya atau tanakut, kontradiksi antara dalil-dalil yang ada secara dohirnya dan sudah kita jelaskan satu persatu. Nah, barakallahu fikum yang faham alhamdulillah, yang belum paham insyaallah nanti menyusul. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuk bab yang baru, bab seputar ijma' yang mana ijma' termasuk masadiruddin. Nah, termasuk salah satu apa? Masadiru ad-din, termasuk salah satu sumber-sumber agama Islam ini. Karena agama Islam ini, nah barakallahu fikum para ulama telah sepakat menjadi enam sumbernya adalah empat, walaupun ujung-ujungnya kembali kepada dua sumber yang tidak terkalahkan, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Naam, Al-Quran was-Sunnah kemudian sebagian mereka dan itu telah menjadi perkara yang sudah ma'ruf di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, kemudian ijma', kemudian kias yang sahih. Empat ini. Jadi masadiruddin, sumber-sumber agama Islam ini empat. Al-Quran, was-sunnah, wal-ijma' wal-qiyas sahih. Qiyas ini adalah ada lafaz qiyas sahih. Karena enggak sembarang qiyas, karena nanti qiyas yang batil awalu man qalas, awalu man qasa iblis. Pertama kali yang bikin qiyas yang fasid yang batil itu iblis. Sebagaimana sebutkan oleh Imam Syangkiti rahmatullah alaih dalam kitab Muzakirah itu, al muzakirah fi usul fikih itu ya. Nah, barakallahu fikum bahwasanya awalu man qasa iblis Pertama kali yang bikin kias yang rusak itu iblis. Ketika disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, dia mengatakan apa? Ana khairu minhu. Kemudian khalaqtani min narin wa khalaqtahu min Bergaya iblisnya. Mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Enggak mau sujud dia. Dia mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Nah, kias yang rusak. Iblis menganggap bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Padahal sebaliknya, tanah lebih baik daripada api. Karena tanah itu sifat identiknya adalah apa? menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Nam ditanamin. Ha? Tapi kalau api, sifat identik yang sangat nampak dan antum saksikan membakar, merusak. Paham ya? Oleh karena itu kias yang dipakai iblis kias yang fasid dan hujjah atau sumber agama kita adalah kias yang sahih. Kias yang sahih banyak sekali contohnya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Nah, barakallahu fikum mengenai kias yang sahih. Setelah globalnya kias yang sahih nanti masuk dalam pembagian ada kias aulawi, ada kias yang aks dibalik gitu modelnya atau laf lafaznya dibalik. Nah, barakallahu fikum atau yang lainnya. Nah, kalau kalau kias aulawi, kias aulawi seperti contohnya sekarang hamba makhluk punya pendengaran, punya penglihatan. Itu sempurna enggak? sempurna. Terlebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna kalau punya pendengaran dan penglihatan. Itu kalau kias aulawi, lebih aula lagi itu loh, lebih pantas lagi itu loh. Paham ya? Makhluk aja yang istilahnya bukan pencipta, itu kalau punya pendengaran, punya penglihatan sempurna kan? Terlebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna lagi. Itu kias aulawi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau kias aks, kias yang sebaliknya itu ketika antum kita berbuat dosa dapat apa? Eh, berbuat kejelekan, kejahatan mendapatkan apa? dosa. Nah, sebaliknya ketika kita berbuat kebaikan dapat pahala. Itu namanya kias yang aks, lawan. Paham ya? Tapi kias yang batil pertama kali bikin kias siapa tadi? Iblis laknatullah alaih. Nah, kita lihat Qala al-muallifu astabahullah babul ijma' bab seputar ijma'. Ijma' itu kesepakatan. Nah barakallahu fikum dari kata ajma'an yujmi'u ijma'an. Na'am. Babul ijma'. Al-ijma'u fil lughati yutlaqu ala ma'nayain. Ijma' secara bahasa nam digunakan untuk dua makna. Ahaduhuma al-azm. Nah, barakallahu fikum salah satu di antara dua makna adalah azm, keinginan kuat. Nah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah punya keinginan kuat dalam sebuah perkara, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya perkara yang baik tentunya ya. Wasani al-ittifaq. Nah, ini yang diinginkan. Makna yang kedua, ijma' itu ittifaq kesepakatan Ijma' para ulama berarti kesepakatan para ulama. Paham ya? Naam, al-ulama ajma'u ay ittafaqu. Paham ya? Para ulama telah ijma' eh, telah sepakat. Paham soalnya ya? Naam, kita lihat. Misalul azm qaulu ta'ala ajma'u amrakum wa syuraka'akum. Fa qaulu fa ajma'u amrakum yakni i'zimuhu wa'tamiduhu. Nah, maksudnya bersandarlah kalian semuanya. Naam, kepada urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian. Nah, barakallahu fikum. Ini maksudnya apa? Maksudnya makna yang maknanya azm tadi. Nah, barakallahu fikum. Mana azm itu istilah keinginan kuat, nama atau penyadaran yang kuat bisa semakna dengan itu. Wal makna tsani, makna yang kedua, al-ittifaq yaitu kesepakatan. Wa misal wa misaluhu qauluna, contohnya adalah ucapan kita, ajma'al ulama'u ala kadza. Para ulama telah sepakat, telah ijma' eh, Naam atas permasalahan seperti ini misalkan. Paham ya? Naam ajma'ul ulama ala anna na barakallahu fikum nam salat as-subhi wajibatun misalkan. Para ulama semua sepakat ijma' bahwasanya salat subuh wajib misalkan. Berarti ijma' artinya apa? Ittifaq ya. Nah, itu yang kita inginkan artinya ijma' adalah ittifaq, kesepakatan. Mahum? Naam, naam barakallahu fikum. Paham enggak? Ya, Pak. Kita lihat sini. Wala budda fil ijma' min an na'rifa mahu. Dan kita sekarang membahas masalah, ijma' ini harus kita mengetahui dalam ijma' itu apa ijma' itu sendiri. Summa na'rifa martabatahu. Kemudian kita harus mengetahui tingkatan dan kedudukan ijma' fil adillah di dalam masalah dalil-dalil. Urutan dalil maksudnya, urutannya di dalam dalil. Wa hal huwa minal adillah aula? Sekarang ijma' itu termasuk dalil atau bukan? Kan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ijma itu sendiri dalil atau bukan itu loh maksudnya itu. Nah, tentunya perlu rincian. Nah, barakallahu fiikum. Selama ijma'nya tidak menyelisih Al-Qur'an was sunnah dalil. Paham ya? Tapi kalau ijma'nya ijma' orang sembarangan, ijma'nya orang awam, orang awam semuanya ijma' sepakat rokok itu halal. Paham ya? Dianggap enggak ijma'nya? Enggak dianggap karena nanti syarat-syarat ijma' ada. Enggak sembarang orang ijma' gitu. Oh, kita semua satu kampung ijma' sepakat judi itu enggak masalah kalau sedikit katanya namanya Itu masih ada kalau sedikitnya walaupun sebenarnya mereka suka yang banyak, istilahnya gitu ya. Itu juga nggak dianggap ijma'nya. Jadi ijma'nya nggak sembarang orang nanti. Ijma' itu sendiri ada syarat-syaratnya siapa orang-orang yang berhak untuk melakukan ijma' ini. Paham ya? Apakah setiap orang bisa atau tidak? Walaupun secara, secara lugah secara bahasa bisa nggak kita ijma'? Bisa, secara bahasa kita ijma' bisa. Misalnya satu ma'had, satu markis gitu, dikumpulkan semuanya, insyaallah taala kita akan berangkat takziah jam 10. Sepakat? Sepakat semuanya. Ijma' enggak itu? Ijma'. Sepakat. Nah, barakallahu fikum. Tapi ijma' dalam masalah nah barakallahu fikum. Naam, syariat ini ijma' yang kayak apa? Hmm, karena ijma' nanti macam-macam ada ijma' yang dengan suara, dengan kesepakatan, dengan ucapan, ada yang ijma' tapi apa? modelnya sukuti. Ijma' sukuti semuanya diam semuanya enggak ada pengingkaran sama sekali dalam sebuah perbuatan tersebut. Nah, akhirnya apa? Berarti perbuatan boleh Ijma. Lah mana ucapannya? Sukuti. Maksudnya mereka diam semuanya itu terhadap perbuatan itu menunjukkan sepakat terhadap perbuatan itu boleh gitu loh. Paham ya? Itu nanti ada pembahasannya tersendiri wala alam disebutkan atau tidak, yang jelas di dalam kitab usul biasanya disebutkan. Paham ya? Nah, kita lihat. Jadi urut-urutannya di dalam dalil pertama Al-Qur'an, kedua As-Sunnah, ketiga Al-Ijma', keempat apa? Al-Qiyas As-Sahih. Nah, dua yang terakhir ini, ijma' dan qiyas sahih ini tidak boleh berseberangan dalil Al-Qur'an Sunnah. Paham ya? Walaupun kias tapi kalau berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah tetap kalah. Tetap kembalinya harus kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat. Qala rahimahullah berkata rahimahullah Al-Imam Al-Amriti rahimahullah huwa ittifaqu kulli ahli al-'asri ay al fiqh dunan nukri ala tibari hukmi amrin qad hadas, syar'an ka hurmati as-salati bil hadas, Naam. Ijma' itu adalah kesepakatan setiap enam penduduk zaman. Maksudnya setiap zaman dari kalangan para ulama mereka sepakat. Ulama fikih maksudnya ya, ulama fikih maksudnya ulama yang benar-benar paham masalah agama. Enggak sembarangan gitu loh ya. Kalau orang-orang awam yang enggak tahu masalah agama yang enggak dikatakan ulama. Paham ya? Enggak dikatakan ulama. Nah, dunan nukrin tidak menyendiri. Maksudnya itu nah barakallahu fikum tidak ganjil, tidak menyendiri. Memang sepakat semuanya sepakat para ulama tersebut. Nah, ala tibari hukmi amrin qad hadas. Naam, sepakat untuk apa? Untuk menganggap sebuah hukum, sebuah perkara yang telah terjadi syar'an secara syariat. Menganggap apa? Perkara yang terjadi itu sebagai syariat. Nah, seperti apa? Ka hurmatis salati bil hadas. Seperti haramnya salat ketika orang berhadas. Haram enggak? Ijma' enggak? Ijma'. Semua sepakat. Eh, mutaqaddimin maupun mutaakhirin, orang awam saja sepakat kalau orang berhadas punya hadas dalam artian berhadas batal wudunya, Salatnya sah enggak? Haram tuh salat ketika dia berhadas. Paham ya? La yaqbalullahu solat, ahadikum idza sahata, hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian na'am barakallahu fikum apabila berhadas hingga dia berwudu. Paham ya? Cuman untuk masalah bersuci ada dua cara. Bersuci itu ada dua cara ya. Nah, bersuci dengan wudu itu menggunakan air, bersuci dengan tayamum yaitu menggunakan debu tanah yang suci dan bersih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Tayamum itu pun diperbolehkan manakala orang tertimpa dua perkara. Perkara pertama, enggak ada air sama sekali. Perkara kedua, air ada banyak sekali tapi tidak bisa menggunakan air. Paham ya maksudnya ya? Sakit parah, air banyak, cuman dia enggak bisa menggunakan maka tayamum. Nah, barakallahu fikum. Untuk masalah mandi junub, mandi besar, ketika tidak mampu menggunakan air tayammum. Tayammum bagaimana ya kira-kira? Kalau wudhu jelas, tayamum untuk sholat jelas ya tayamumnya gini atau gini gini gini boleh, gini dulu baru gini boleh atau gini dulu baru gini boleh, dua-duanya boleh. am ya? Nah, enggak perlu gini-gini enggak perlu. am ya? Ewa. Tapi kalau misalkan di junub, tayamumnya gimana? Gulung-gulung gitu, bagaimana? Sama. Sama ya, pendapat yang soalnya sama, cuman niatnya beda. Nah, barakallahu fikum karena sebagian para sahabat waktu itu ada salah satu sahabat ketika belum mengetahui bagaimana cara tayamum, ada yang sebagian mereka tayamumnya apa? Na'am barakallahu fikum gulung-gulung. Ada enggak? Ada ya. Kemudian Rasulullah mengatakan inna mayakfika antadriba biyadaika hakada. Cukup bagimu untuk memukulkan kedua tanganmu seperti itu tuh. Di dalam di tanah atau di debu yang istilahnya tanah yang suci ya. Kemudian kalau tebal diginikan. Kalau tebal. Karena kalau tebal enggak mungkin anu ginikan kan? diginikan atau ditiup, setelah itu nanti bebas mau ini duluan, enggak masalah, ini duluan enggak masalah, dua-duanya boleh. Paham ya? Enggak perlu gini-gini enggak perlu. Paham ya? Tayamum seperti itu. Nah, kalau tayamum dengan pecahan bata batu bata, tayamum dengan pecahan batu bata, batu bata dihancurkan, wah, tayamum pakai itu boleh enggak? Boleh. Kan <laughs> boleh enggak? Hah? Batu bata itu loh. Boleh. Batu bata itu dihancurkan kemudian setelah itu debunya itu kita pakai untuk tayamum itu. Ya dapat enggak batu bata lah, batu atau misalnya semisal batu lah. Batako lah atau semisalnya itu. Pecahannya itu lah. Ya aslinya kembali ke tanah, yang penting tanahnya itu ya. Nah, kalau sudah diolah, sudah dimasak seperti itu, wala alam boleh atau tidak, yang rojeh itu yang yang namanya debu itu debu tanah. Sebut tanah yang asli ya. Nah, barakallahu fikum, walaupun tanah itu gumpalan masih masih mentah belum diolah, belum di apa istilahnya dibakar misalnya, itu masih kembali ke hukum asalnya. Tapi kalau misalkan sudah dibakar tuh untuk masalah pembolehannya itu wal alam ya, wal alam. Soalnya posisinya nanti mengotori. Berbeda dengan yang debu asli itu loh. Nah, misalkan di sebuah tempat, nah debu itu biasanya sumbernya dari tanah ya istilahnya ya. Yang sekitarnya tanah misalkan atau nah barakallahu fikum pasir yang di padang pasir itu, itu masih bisa juga karena debu, debu tanah situ ya. Itu bisa atau kalau tembok yang temboknya memang tebal debunya. Nah, barakallahu fikum dalam artian memang benar-benar debu, debunya itu bisa juga. Tapi kalau sebuah batu atau batu bata atau misalnya dihancurkan itu enggak tahu alam ya. Nah, soalnya nah bukan masuk dalam tanah walaupun asal usulnya awal mulanya tanah gitu loh. Nah, itu pembahasannya bukan di sini dalam kitab fikih barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih Kata beliau, qala syarih asbahullah, hadza huwa ta'riful ijma'. Inilah pengertian ijma'. Fal ijma'u huwa ittifaqu mustahidi hadil ummah ala hukmin syar'i. Perhatikan baik-baik. Ijma' itu adalah kesepakatan ahlul ijtihad. Kesepakatannya orang-orang yang ahlul ijtihad dari kalangan umat ini. Namun di atas hukum yang syar'i. Jadi kalau di atas kebatilan, eh, walaupun mereka sepakat tapi di atas kebatilan bukan ijma'. Paham ya? Semuanya sepakat bahwasannya 6 riba itu halal misalkan. Berarti di atas apa? Kebatilan, bukan ijma. Gak dianggap ijma'nya istilahnya walaupun mereka menamakan ijma. Karena perhatikan baik-baik ala hukmin syar'i. Di atas hukum yang syar'i. Ijma'nya itu. Seperti sholat lima waktu wajib. Misalkan ijma' itu benar. Paham ya? Seperti itu. Nah. Dan itu syaratnya apa? Ittifaqu mustahidi, ahlu ijtihad. Orang-orang yang memang derajatnya, martabatnya sampai tingkatan ahli istihad dari kalangan ulama eh, yang istilahnya barakallahu fikum hafizakumullah, mereka sudah na'am memiliki apa? pemahaman terhadap Al-Qur'an Sunnah. Na'am kemudian juga sudah mampu di dalam mengumpulkan ber, ber, berbagai macam dalil, na'am untuk apa? untuk menentukan sebuah hukum, kemudian muncullah istihad atau hasil istihadnya, Intinya enggak sembarang orang. Adapun kita-kita yang istilahnya bisa dikatakan belakangan cuma menukilkan atau semisalnya, kita hanya bisa menukilkan ijma. Telah dinukilkan ijma, nah seperti itu bisanya. Kalau kita kita langsung bikin ijma sendiri, itu biasanya terhapus dengan ijma yang terdahulu, yang lebih kuat istilahnya. Cuman kita nukilkan ijma. Menukilkan apa? Ijma. Nah, contohnya ijma ulama eh, ala anna salata. Nah, barakallahu fikum. Nam fi ghairi waqtihi fi ghairi waqtiha la yajuz misalkan. Para ulama telah sepakat ijma bahwasanya salat tidak pada waktunya enggak boleh misalkan. Ijma. Kita nukilkan aja. Ya enggak? Bukan kita yang ijma kan? Nukilkan saja. Kita lanjutkan faqauluna ittifaq kharaja bihi idza lam yakun ittifaqun. Keluar dari ucapan ittifaq kesepakatan, ya, keluar dari situ adalah apabila tidak ada kesepakatan. Jadi semuanya terkumpulkan tapi ada yang menyelisih satu, dua misalkan, satu atau dua enggak dianggap ijma. Ijma sepakat harus semuanya. Paham ya? Di dalam ruangan, di dalam lingkupan tersebut, di dalam negeri tersebut para ulama sepakat ijma. Enggak ada satupun yang menyelisih misalkan. Itu ijma namanya. Kalau ada satu menyelisih, anak enggak setuju, enggak cocok, enggak mau misalkan. Padahal penyelisihan tersebut menyelisih sesuatu yang benar. Nah, barakallahu fikum, maka enggak bisa. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum hafizakumullah bisa dikatakan penyelisihan itu nggak dianggap penyelisihan orang tadi itu karena menyelisih sesuatu yang benar. Apa maksudnya ya? Yang hak misalkan. Tapi kalau misalkan dia sendiri di atas al hak yang lainnya di atas kebatilan, ijma' yang batil tadi itu dihapuskan dengan yang satu tadi itu. Paham ya? Karena yang namanya kebenaran adalah al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Na'am barakallahu fikum. Bahkan Nah, kebenaran itu lebih harus lebih kita cintai daripada diri kita sendirian itu istilahnya. Nah, seperti itu. Kita lihat, wa qauluna mustahidi hadil ummah, ucapan kita atau ucapan kami dari kalangan ahlu istihad umat ini kharaja bihi ulama'u khairiha. Keluar dari pembahasan ini atau keluar dari ucapan tersebut, Naam ulama yang selainnya selain umat ini. Falaisu bihujjah, maka mereka bukan hujjah. Nah, ijma'nya ulama selain ulama umat ini, misalnya ulama Bani Israel, ulama terdahulu istilahnya. Nah, maka itu bukan hujjah. Wa kharaja bidzalika ahlut taqlid keluar dengan penyebutan itu juga ahlu taklid. Orang-orang yang taklid, yang mukallidun walaupun mereka sepakat ijma, banyak orangnya gitu, tapi ijma'nya ada kebatilan. Maka yang seperti itu tentunya apa? tidak dianggap ijma' juga. Nah, karena al mukallidun tentunya mereka ijma'nya di atas apa? asabiyah, fanatik, bukan karena dibangun di atas dalil. fa'innahum la yu'addun fa'innahum la yu'adduna minal ulama' bertifa Karena ahlu taklid orang-orang mukallidun itu mereka tidak dianggap sebagai ulama secara kesepakatan. Nah, barakallahu fikum. Karena untuk masalah taklid nanti disebutkan juga atau sudah kita lewati dalam alusun dan musul, itu taklid hukum asalnya tidak diperkenankan. Cuman ada taklid yang diperbolehkan. Seperti taklidnya orang awam yang baru ngaji nggak tahu apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, dia taklidnya itu bukan semata-mata taklid kepada sesuatu yang batil. Paham ya? Seperti misalkan Pak, eh, celana di bawah mata kaki haram, Pak tolong dipotong sampai di atas mata kaki, dipotong akhirnya dia. Dia nggak tahu dalilnya. Tapi yang kita sampaikan ada dalilnya nggak? Ada dalilnya. Jadi pada asalnya sebenarnya dia itu baru proses. Paham ya? Walaupun secara bahasa dikatakan taklid, karena ngikuti kita. Paham ya? Tapi kan kalau kita perhatikan karena kita nyampaikannya dengan dalil, otomatis apa kita katakan? Dia seorang olah Karena ngikuti dalil sebenarnya. Cuman dia belum hafal dalilnya. Adapun subhat dari kalangan ahlu bid'ah wad mengatakan ahlu sunnah itu dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil orang awam suruh ngapal dalil, itu subhat yang keliru. Kita enggak pernah mengharuskan orang awam hafal dalil. Orang awam harus hafal dalil itu enggak harus. Kita katakan apa orang awam yang kita sampaikan ada dalilnya. Paham ya? Yang kita sampaikan ada dalilnya. Perkara dia bisa menghafal alhamdulillah, belum bisa menghafal nanti menyusul dengan berjalannya waktu. Kita juga seperti itu kan? Dulu awal ngaji mungkin kita enggak menghafal dalilnya. Lama-lama proses berjalannya waktu bisa menghafal dalil satu persatu. Seperti itu. Tapi upayakan yang diajarkan, yang disampaikan itu ada dalilnya. Paham belum nih? Yang kita ajarkan, yang kita sampaikan berupa ibadah, upayakan ada dalilnya. Itu yang paling inti. Nah, barakallahu fikum. Perkara dia menghafal dalil menyusul. Karena orang awam baru ngaji, nggak tahu apa-apa atau menghafal dalil pusing. Paham ya? saya diajari dalil pusing dia ngapalnya Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat wa qauluna ala hukm syar'i dan ucapan kita atau ucapan kami bahwasanya istihat atau orang-orang yang sepakat itu adalah ahli istihat dari umat ini di atas hukum yang syar'i kharaja kharaja bihi ma law ittafaqu ala hukmin hissi atau hukmin 'adi. Naam yaitu keluar dari pembahasan tersebut atau keluar dari ucapan hukum syar'i adalah kalau seandainya mereka sepakat di atas hukum yang hissi. Hissi itu hukum apa? Hissi itu Hukum apa? Kalau hukum adi hukum tradisi lah, adat itu ya. Kalau isi eh? al Sunnah. Malah dikeluarkan dari situ. Ini kan mengeluarkan dari ucapan ala hukum syar'i kalau seandainya mereka berhukum apa? Nah, mereka sepakat di atas hukum hisi. Hisi itu dia sandarannya bukan akun Sunnah. Sandarannya dengan perasaan atau dengan akal, paham ya seperti itu. Atau hukum adi, sandarannya bukan bukan al sunnah tapi ya, adi. Adi itu tradisi adat. Adatnya seperti ini walau ijma. Nah, itu nggak boleh juga. apa belum maksudnya? Jadi keluar dari ucapan na barakallahu fikum Nah, sepakatnya para ulama di atas hukum syar'i keluar dari itu, sepakatnya para ulama di atas hukum akal. Satu. Atau nah sepakatnya para ulama di atas hukum adat tradisi. Jadi hukumnya itu nah berlandaskan adat atau tradisi. Boleh nggak itu? Boleh nggak hukum asalnya? Jadi, nah barakallahu fikum mereka sepakat di atas hukum tradisi, hukum adat. Mau adat bid'ah atau adat sesat, dia sepakat di atasnya. Bisa nggak? Nggak dianggap. Paham ya? Nggak dianggap. Fahadalah ibratah bi, enggak dianggap seperti ini kata beliau. Fala budda an yakuna al-ittifaq ala hukmin syar'i, maka harus kesepakatan tersebut di atas hukum yang syar'i. Mengenai hukum salat lima waktu wajib enggak? Sepakat ijma' semua orang. Bahkan awamun nas orang awam aja tahu kalau sholat lima waktu wajib walaupun mereka nggak ngerjakan sebagiannya. Ya nggak Seperti itu. Tapi untuk masalah sepakatnya sepakat itu loh. Nah, seperti itu. Summa qayyadal mu'allif rahimahullah al 'asri bi anhumul fuqaha. Kemudian al-mu'allif pun masih apa? memberikan ikatan, catatan, syarat ya, ijma', kesepakatannya ahlul ilm, kesepakatannya para ulama. nam barakallahu fikum ahlul 'asr. Zaman tersebut tapi dengan catatan mereka fuqaha. Fuqaha itu orang-orang yang faham dalam masalah agama ini, benar-benar faham. Apa maksudnya ya? Benar-benar faham. Faqala ay ulama fiqh ada yang mengatakan ulama fiqh walaupun sebenarnya barakallahu fikum untuk catatan ulama fiqh ini nam sebenarnya tidak diharuskan dia ahlu fikih ya. Nah, misalkan dia ahli hadis, eh, karena biasanya barakallahu fikum kullu muhaddisin faqih, wa laysa kullu faqihin muhaddis. Itu kaidah yang sering sebutkan ya. Setiap muhadis itu biasanya fakih, Karena dia nang ketika menyampaikan sebuah fikih itu muhadis itu akan menyaring hadis yang sahih saja. Tapi walaysa kullu faqihin muhaddisa. Dan tidak setiap yang fakih itu dia muhaddis. Karena antum perhatikan ahli fikih terkadang menukilkan hadis yang dhaif pun dipakai juga. Hadis yang dhaif terkadang dipakai untuk fikih. Enggak menyaring. Tapi kalau ahli hadis itu dia dikanan fakih kenapa? Karena dia benar-benar meneliti dan mengecek hadis yang pakai sandaran fikih itu adalah hadis yang sahih. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, itu hukum globalnya seperti itu. Jadi kullu muhaddisin faqihun wa laysa kullu faqihin muhaddisa. Paham ya? Seperti itu, nah. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah kata beliau ai ulama al-fiqh wa hadha yughni anhu qauluna ittifaqu mustahidi hadil ummah. Yang seperti ini mencukupkan dengan ucapan kita atau ucapan kami kesepakatan ahlu istihad dari kalangan umat ini karena ahlu istihad itu ya orang-orang para ulama fikih maksudnya mereka paham masalah agama ini sehingga mereka bisa beristihad istihad itu artinya apa sih istihad itu istihad itu artinya para ulama tersebut mencurahkan upaya usaha kerasnya mengumpulkan dalil-dalil yang ada dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah kemudian menyimpulkan sebuah hukum yang syar'i perkara hukumnya benar atau keliru dia dapat satu pahala atau dua pahala. Paham tapi dia sudah mencurahkan nyaris sana, nyaris sini, kemudian bahas paham ya pembahasan, kemudian dikumpulkan semuanya dalilnya baru nyimpulkan oh ternyata hukumnya ini halal. Oh ternyata hukumnya ini nah mubah misalkan, hukumnya ini sunnah. Nah, hukum yang dikeluarkan dari ahli istihad tadi ada dua kemungkinan. Ima istihadnya benar, ima istihadnya apa? Keliru. Yang benar dapat dua pahala, yang keliru dapat satu pahala. Idza istahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Nah, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim, seorang kodi, seorang dai atau seorang eh, seorang alim barakallahu fikum, dia beristihad dengan sebuah istihad kemudian benar dapat dua pahala. Nah, tapi kalau seandainya dia beristihad kok salah, dapat satu pahala. Nah, kita lihat situ, dua pahala pahala apa berarti? Pahala mencocoki kebenarannya dan pahala istihadnya. Karena istihad itu enggak bukan perkara yang ringan ya. Istihad itu orangnya benar-benar seorang alim yang dia itu ahli istihad. Mengumpulkan dalil-dalilnya dan Al-Qur'an Sunnah berupaya semaksimal mungkin mencurahkan Nah, jadi nah barakallahu fikum badlul juhdi istilahnya itu mencurahkan usaha kerasnya. Mengumpulkan dalil sana dalil sini ternyata apa? Dia mengeluarkan dengan sebuah hukum atau sebuah nah barakallahu fikum kesimpulan ini boleh. Ternyata kesimpulannya keliru juga. Sudah mencurahkan benar ini, Sudah mencurahkan itu nanti dia dikatakan mustahil tapi akhta. Mustahil tapi keliru, dapat satu pahala. Nah, seperti itu. Adapun kita seringnya cuman menukilkan dan nah barakallahu fikum mengambil istiadat para ulama, tapi istiadat yang benar yang upayakan kita ambil. Nah. Yang terakhir barakallahu fikum hafizakumullah wa alaihi fa innahu law ittafaqa nahwi. Nah. Maka berdasarkan penjelasan ini, kalau seandainya para ulama nahwu, bukan ulama fikih ya, para ulama nahwu mereka sepakat ala mas'alatin, sepakat di atas sebuah permasalahan. Nah, Eh, ala mas'alatin ma fa innaha la tadkhul fi hadha ta'rif. Kalau seandainya yang sepakat itu bukan ulama fikih tapi ulama nahwu, sepakat terhadap sebuah permasalahan, maka sesungguhnya tidak masuk dalam definisi ini. Karena definisi tadi seakan-akan mensyaratkan harus ulama fikih gitu ya. Definisi yang disebutkan oleh al-Imam Nah barakallahu fikum al amriyati seakan-akan ulama fikih saja. Berarti kalau ulama nahwu sepakat enggak dianggap. Kita lihat, falaisa bihim sya'nun yattafiquna aw yakhtalifun maka kita enggak ada apa? Enggak ada urusan sama sekali dengan mereka. Enggak ada urusan dengan ahlu nahwi, enggak ada urusan dengan para ulama nahwi. Nah, yang mereka sepakati atau mereka perselisih enggak ada enggak ada apa enggak ada urusannya. Yang urusan adalah apa? Yang berurusan dengan para ulama fikih yang mereka paham masalah agama ini walaupun nanti ada nah barakallahu fikum yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, jadi dikatakan ulama fikih itu maksudnya bukan semata-mata fikih yang